الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذكره على كل كله وكفى بلا شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإخوة Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjut masih di bab raja. Qala rahimahullah taala wa an Ibn Ibn Malik radhiyallahu an ini hadisnya banyak langsung saya terjemah ya biar waktunya cukup. <clears throat> Jadi Ibn Ibn Malik radhiyallahu an semoga Allah meridainya wa huwa mimman syahida badaran dia salah seorang di antara orang yang ikuti perang badar ikmalu masyaitum kata Allah berbuatlah apa yang kalian lakukan laqad zafartum sungguh kami telah ampuni kalian ya ujian dari Allah kepada ahlul badar Kala dia berkata kuntu usalli di kaumi Bani Sari. Adalah aku sholat untuk mengimami Bani Sari. Wa ana yaqulu baini wa bainahum wadin. Dan adalah tempat antara aku, antara rumahku dan Bani Salim itu ada lembah. Ya. Terpisah oleh lembah. Besar. Jauh. Ida ja'atil amtar kalau datang hujan, faya syukur faya syukur alaya ijtibazu. Maka, Allah alaya ijtiyazahu kibal masjidihim. Ketika hujan turun, maka kesulitan bagi untuk mendatangi masjid itu. Karena ada wadin, ada lembah yang menghalangi antara rumahku dan masjid di antara kaum Bani Salim itu. Maka itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takutulah. Maka aku pun menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, "Ini angkarku basari." Sungguhnya aku ya Rasulullah lemah pandanganku. Ya, akmas dia, rembes matanya. Rabun. Ya, mungkin kadang bisa sampai kepada buta. Wa innal wali alladhi baini wa baina qawmi yasidu ila idza ja'atil amtar. Dan sesungguhnya lembah yang ada di antara aku dan di antara kaumku apabila datang hujan itu banjir. Tanahnya banjir, keras untuk ke masjid. Maka fayasukku alaiya idhiyajun. Maka Berat bagiku untuk mendatanginya. Bawattu, bawattu, bawadattu, annaka ta'ti. Maka aku sangat ingin agar engkau datang kepadaku. Mendatangiku. Fatu salli fi baiti. Kemudian engkau salat di rumahku, makanan di satu tempat, atau tahattuhu musalliyan. Yang aku telah jadikan tempatku untuk musalat. Faqala Rasulullah SAW, ta'al saya akan lakukan. Bahwa baiklah. Apa ada ya Rasulullah SAW Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da ma dan nahar maka keesokan harinya Rasulullah dan Abu Bakar di saat panas tidak begitu terik maka beliau datang ke rumahku wastadana wa wasta'adana wasta'adana Rasulullah SAW beliau kemudian minta izin kepadaku untuk masuk rumah pak Fa'adin tulah, maka aku pun izinkan untuk beliau untuk masuk rumah. Walam yajlis, hakakal, tapi beliau tidak langsung duduk ketika masuk rumah. Tapi beliau mulai berkata, Aina tuhibu an usalliya min baiti. Tempat mana yang kau cintai untuk aku salat di rumahmu? Asyartu lahu ilal makan alladhi uhibu an usalliya min salliyati. Maka aku pun mengisyaratkan kepada satu tempat yang aku mencintainya untuk beliau salat padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara wa wara'ah. Maka Rasulullah langsung berdiri dan beliau kemudian bertakbir. Maka kami pun membuat staf di belakangnya. Langsung ikut salat Menjadi makmum di belakang beliau. Fadalla rakatain. Maka beliau salat dua rakaat. Tuma salama wa sallamna salam. Maka kemudian beliau salam ya maka kami pun salam ketika beliau salam fahas fahasibtuhu ya ala azirafin tasnaulah maka kami pun mempersilahkan kepada beliau satu azirah. gandum atau bubur dari gandum yang tasnaulah yang disiapkan memang untuk beliau sudah dipersiapkan untuk beliau maka yang ahlu jahat. maka ketika kejadian di rumah tersebut terdengarlah ya, mendengarlah ahlu dar penduduk setempat tangga tangganya mendengar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti bahwa Rasulullah ada di rumahku fahaba rijal minhum hatta kafara rijal fil bait maka segala berbondong-bondong manusia yang dalam mereka sampai banyak laki-laki dan manusia ada di rumah di rumahku yang rumahnya penuh dengan orang-orang ketika mendengar mereka Rasulullah ada di rumah beliau Fakala rajul, maka berkatalah salah seorang di antara mereka, maka ala malik la arahu. Fakala rajul, dalika munafiqun la yuhibullah wa rasulah. Salah seorang di antara mereka berkata, apa yang diperbuat oleh Malik, saya nggak tahu. Mereka lagi berkata, dia adalah munafik yang dia tidak mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka apabila Rasulullah SAW mendengar ucapan seperti itu, beliau katakan, La takul dalik, janganlah kalian mengatakan seperti itu. Ala tarahu qala la ilaha illallah ya bi dzalika wa Allah ta'ala. Ya tidaklah kamu tahu. Dia berkata la ilaha illallah. Yang berkata dia ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan dengan ucapan itu dia mencari wajah Allah. Faqala maka Kemudian tadi asal Rasulullah berkata Allah wa Rasulullah alam. Ini jawaban dari seorang yang tidak tahu ilmunya. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemarin sudah kita jelaskan. Ini jawaban adalah jawaban yang menyelamatkan. Dan jawaban yang menunjukkan seorang itu punya ilmu. Dengan mengatakan Allah wa Rasulullah alam ketika tidak tahu sesuatu yang ditanya kepadanya. Itu tentu ketika Rasulullah masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal cukup Allahu a'la. Sebab Rasulullah tidak tahu setelah kematian beliau. Sebagaimana hadis kisah tentang apa itu talaga yang umat Nabi Muhammad diizinkan meminum talaga Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi umat beliau meminumnya tapi diusir oleh Allah tidak diizinkan untuk minum telaga Nabi. Maka Nabi berkata, Ya Allah umati, umati, itu umatku, itu umatku. Kenapa tidak diizinkan minum? Maka kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau ya Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka telah adakan sehingga kata innaka la tadri ini menyebabkan pendalilan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu setelah meninggal. Nah, tidak tahu setelah meninggalnya. Jadi aneh ini orang-orang Syiah Rafilah. Syiah sesat, bal ini. Yang mereka punya keyakinan bahwa imam-imam mereka belum mampu, belum mati katanya. Imam yang mereka yakini sebagai imam belum mati. Tapi masih di langit. Coba. Dan mereka nanti akan turun menjelang hari kiamat. Turunnya adalah membongkar kuburannya Abu Bakar dan Omar dan membakar keduanya. Ini keyakinan mereka. Coba. Sementara Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika datang kepada Nabi seorang Badui dan mengatakan, "Ya Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan kiamat?" Nabi mengatakan, "Apa bekalmu?" Si Badui tadi mengatakan, "Hubullah wa Rasul." Bekalku adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasul. Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi berkata demikian, dia berkata, tidaklah sesuatu yang paling menyenangkan diriku kecuali masuknya Islam aku dan hadis ini kata beliau. Alasannya apa? Karena aku mendengar Rasulullah mengatakan al-ma'u ma'aman ahabba, seorang akan bersama orang yang dicintainya karena aku mencintai Abu Bakar dan aku mencintai Umar. Harapan Anas agar beliau dipersamakan Allah nanti di yaumul bersama Abu Bakar dan Umar. Rajulun min ahli jannah. Dua laki-laki yang sudah termasuk ahli surga. Tapi ini Syiah Rafilah dengan kejahilannya dan kesenatannya meyakini imam mereka masih hidup akan turun nanti menjelang hari kiamat dan membongkar kuburannya Abu Bakar dan Umar, membakar mereka. Demikian keyakinan dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarat Sunnah. Aisyah syiar Rafidah. Apakah masih ragu kekafiran mereka ya kuah? Nah, masih membela mereka. Demikian bejatnya orang ini, keyakinan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkongkongkan kita. Kalau mereka berkuasa dengan harap kaum muslimin akan hidup lama. Akan membunuh dengan kejam. Kan kita harus kokohkan memang dengan ilmu. Dengan belajar. Melajari ahli sunnah wal jamaah. Akidah mereka. Manhaj mereka. Dalil-dalil dari Al-Quran dan al sunnah Dan kita pun kokoh. Sehingga Allah akan menolong kita. Kalau kita tidak demikian ya Allah. Bukan hal mustahil. Kita akan dikuasai oleh mereka. Kita akan jadi hina sehina-hinanya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab al dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita berkata, "Idza tabayatum bil inah wa khattum aznab al baqar wa raditu bi zar' wa taraktum al jihad sallata Allah alaikum dulla la yanfiruhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba dan kalian ridho dengan ekor-ekor sapi, memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan ternak, sibuk dengan pertanian kalian dan kalian meninggalkan jihad Ya. Tidak mau memperjuangkan agama Allah. Tidak mau membesarkan, mengagungkan agama Allah dengan mempelajarinya, mengamalkan dan mendakwahkan, tidak peduli dengan agama ini, meninggalkan dia, apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dulla. Maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kitabnya kepada kaum muslimin. Allah akan limpahkan kepada kalian kehinaan dan kehinaan itu tidak akan hilang pada diri kalian hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian maknanya kata para ulama salaf sunnah wal Jamaah adalah kembali kepada manhaj salafus salih. Sehingga Imam Malik rahimahullah taala berkata tentang hadis ini, la yasbiqu hadhil ummah illa bima qalaha bihi awwaluha tidak akan baik umat ini, ya. tidak akan jaya umat ini kecuali dia harus kembali kepada umat yang dulu telah merasakan kejayaan di masa-masa Islam, yaitu para salafus salih. Maka kalau ingin jaya, jelas kita kembali kepada umat yang dulu pernah jaya. Mereka umat-umat yang benar-benar ya, memberikan estimam dan perhatian kepada agama mereka. Sehingga mereka diberi oleh Allah al-izzah. Kemuliaan. Sebab izzah itu milik kaum muslimin milik kaum mukminin, bukan kafirin, bukan mubtadi'in, bukan yang lainnya. Izzah kemuliaan milik kita ya kawan. Ini asalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sesungguhnya al-izzah kemuliaan milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak paham. Izzah milik kita yang awal. Maka jangan kotori izzah ini. Jangan kemudian kita hilang padanya izzah karena kita sibuk dengan ternak, sibuk dengan pertanian dan tidak mau berjihad di jalan Allah. Jadi kemuliaan akan kita bisa miliki kalau kita kembali kepada agama kita, pelajari agama Allah. Sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan amal-amal dan jihad, berdakwah, mengurusi dakwah dan lain lain Itu akan mulia. Itu akan mulia. Makanya para ulama kita itu tidak pernah lepas lepas dari jangan jangan ini. Bahkan di saat jihad bisa bila. Di saat saya masih ingat ketika Syekh Mobil masih hidup. Waktu kita masih perang di Ambon waktu itu. Saya tanya-tanya tentang permasalahan itu satu lain telepon ke apa Syekh Mu'bil hanya satu fatwa beliau ketika beliau membuka teleponnya bertanya kepada Syekh mobil mengucapkan salam dan mendoakan rahmat anak mendoakan kebaikan maka Syekh mobil langsung berkata kepada Ustaz Zulkarnain dalam telepon waktu itu yang pertama kali beliau katakan apa tudaris amada tudaris amada kau belajar apa-apa Ya. Pertanyaan pertama kali apa? Tutarif dan mengajar atau mengajar apa bagaimana? Pertanyaan tentang ilmu. Bukan gimana kamu kerja apa sekarang, anakmu berapa, tidak. Tutarif dan mengajar, kau belajar atau apa sekarang? Itu. pertanyaannya beliau. Seperti itu. Dan ketika para ulama memfasilkan jihad di Ambon waktu itu, semua hampir semuanya para ulama jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Itu wajangan-wajangan mereka. Sebab inilah yang akan menjadikan kita kokoh dan kuat dan akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke izah kalau kita kembali kepada agama kita. Tarji'u ila ila dinikum. Nah. Kemudian setelah itu Fasalah rakaat ini beliau salat dua rakaat cuma salam kemudian e, beliau salam dan kami salam. Ketika beliau salam maka kami persilakan beliau untuk e, hidangan bubur yang telah disiapkan untuk beliau. Kemudian mendengar penduduk setempat ya dari sampai situ. Kemudian mereka kemudian menemui Rasulullah di rumahnya e, Rawi tadi. Ya, kemudian mereka berkata bahwa e, penduduk mencurigai bahwa pemilik rumah itu adalah munafik, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengingatkan dengan kata-kata tadi. Setelah itu eh, Rasulullah mengatakan tidaklah kalian melihat bahwa dia mengatakan la ilaha illallah dan dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah wa rasuluhu alam. Ini tadi sampai itu ya. Maka berkata Allah wa rasuluhu alam. Ini kaidah kalau kita ditanya tentang sesuatu nggak tahu jawabnya Allahu alam saja. Kemudian Amana nu wallahi fa wallahi ma nara wuddahu hadithahu illa al munafiqin. Adapun kami, maka demi Allah, tidaklah kami melihat kecintaannya dan pembicaraannya kecuali dia itu munafik kepada kemunafikan, kepada dia itu munafik. Maka Rasulullah berkata lagi, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah muttafaqun alaih." Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia dalam ucapan itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup panjang hadis ini kita baca beberapa faedah. Dengan baca faedah nanti kita akan bisa memahami secara global apa makna hadis tersebut. Yang pertama adalah hirsu ahli iman ala huduri salatil jamaah wal muhafadzati alaiha. Faedah yang pertama adalah semangat ahli iman untuk hadir menghadiri salat jamaah dan menjaga salat jamaah tersebut. Jadi ahlul iman itu semangat sekali untuk senantiasa menghadiri sholat jamaah. Ya, padahal waktu itu lembah. Antara dia dan kaumnya ada lembah. Tapi lihat, Wabah tadi mendatangi sholat jamaah. Ya, kita alhamdulillah ya tidak ada yang jauh dari masjid. Di para sahabat dahulu lembah yang menjadi lawannya untuk mendatangi masjid, tapi mereka semangat maka adalah ahli iman seperti itu. Karena memakmurkan masjid itu adalah tanda keimanan dan kejujuran iman dia kepada Allah dan hari akhir. Allah beriman dalam Al-Quran, Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wa yawmil akhir. Pakai kata inama ya. Inama adalah adadul akhir. Pembatasan maksud. Dia ada lain. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah lah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Maka adalah seorang semangat untuk menguruskan masjid dengan sholat jamaahnya, dengan kajian-kajiannya atau yang lain-lainnya. Jelas kita gantungkan hati kita, taklukkan hati kita. Jangan sampai diri ini menjauhi masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, dia mengatakan sab'atun yudiluhumullah fi dhillihi yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satu di antara adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya mu'allaq. Mu'allaq kata para ulama terpatri tergantung. Maksudnya bukan di masjid terus. Ya. 40 hari, 3 hari, 7 hari, ngebleng di masjid terus. Enggak. Tapi mau anak ini dia sholat subuh, pulang, duhur kembali lagi. Duhur pulang, asyar kembali lagi. Asyar pulang, maghrib kembali lagi. Maghrib pulang, isya kembali lagi. Isya pulang ada kajian kembali lagi. Terus ini mu'alak maksudnya. Bukan ngebleng terus satu hari, 100 hari, ya. nggak ngurusi keluarga. Sampai ada cerita yang unik dan menarik. Ini istrinya sudah hamil tua, mau lahir. Tapi nekat kurus juga orang ini. Nanti kalau tengah kurus anak lahir gimana? Allah yang ngurusi katanya. Innalillahi wa ini Ya. Akhirnya betul dia kurus, anaknya lahir. Tolong oleh tetangga-tetangganya. Nah, perlu tak Allah yang ngurusi. Ini deh. Terlalu tawakal ini orangnya. Tapi jahil, jadi tawakalnya tawakal yang keliru. Keliru. bilang. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi mu'allak itu, dia ke masjid. Tergantung, gak bisa lepas hatinya. Gak bisa lepas dari masjid. Kalau terkait terus dengan sholat jamaahnya, dengan kajian-kajian atau yang lainnya, itu namanya mu'allaf. Kata para ulama, maksudnya adalah demikian. Rajulun qalbuhu mu'allafun fil masajid. Laki-laki yang hatinya mu'allaf kepada masjid. Maka harus kita semangat untuk selalu menghadirinya. Yang kedua, rahsah fi tahallufi fi an salatil jamaah li udrin yamna'u min adaiha. Yang kedua, adanya rukhsah orang untuk meninggalkan sholat jamaah karena udur yang menahan manusia untuk menunaikannya. Karena udur. Tadi dikatakan apa? Lembah. Kemudian dia lemah pandangannya dan hujan kalau turun tanah menjadi becek dan berat untuk melangkah ke masjid. Nah, seperti itu dia ada udur. Jadi hujan yang menjadi udur bagi seorang untuk tidak hadir sholat jamaah adalah hujan yang membuat tanah itu becek atau hujan yang menjadikan orang berat ke masjid. Itu ulurnya. Kalau hujan yang masih bersifat gerimis atau hujan yang sifatnya hujan yang ringan, ini bukan berarti orang itu terhalang dari sholat jamaah. Bapak Syekh ini rahimahullah ta'ala menyatakan hujan yang menjadi udur adalah hujan yang bikin basah baju seorang. Dari rumah ke masjidnya, yang bikin basah. Ya kalau orang jalan ke ke masjid itu batunya basah, keproh gitu. Kalau masih bisa cuma sedikit yang kena, nah ini berarti hujan yang tidak menjadi udur baginya. Ya, Jadi ada satu kaum ya, kaum muslimin gampang, gremes langsung jama. Ya, terus titik titik hujan langsung komat jama. Ini ini hanya mudahan nah ini berkampang. Ya, ya berkampang. Jadi tidak seperti itu maksudnya. Kalau imamnya nggak jamak, jamak siwi. Lebih parah lagi kesalahannya. Ya. Yang berhak jama itu imam rawatib. Imam rawatib nggak jama ya jangan dijama. Yang imamnya rawatib nggak jama, nah, imamnya jahil ini nggak tahu kalau kumis. Dia kalau jama sendiri jahil dia yang murokab ya. Lebih jahil dia daripada imamnya. Ya, budu tambah budu lagi. Budu budukan orang. Ya. jahil murokab. Biru. bilang. Nah, hujan yang dijadi udur maksudnya hujan yang membuat banjir. Tadi katakan ya silu. Ya, menjadi banjir karena hujan tersebut saya berat ke masjid. Nah, maka beliau minta khusus agar Rasulullah mendatangi musola beliau. Nah, di sini pendalilannya sangat jelas ya, bahwa hujan yang menjadikan kita uzur ke masjid, hujan yang membuat besar banjir atau yang lainnya sehingga berat orang untuk mendatangi masjid itu ada udur, ada udur syar'i. Yang ketiga, soal ahli zikri oleh tidak ilahin fil hukmi ala la yukdar alaihi ila dimasyaqqah. Bertanya kepada ahli ilmu, nah untuk minta udur kepadanya dengan hukum yang hal itu tidak diberi udur kecuali memang ada masyarakat. Jadi jangan cari-cari. Kalau orang alim ditanya sudah nggak boleh, jangan cari-cari yang lain supaya mendapatkan jawaban yang membolehkannya. Ya. Ini kebanyakan manusia cari-cari sesuatu kalau jawabannya nggak cocok dengan hatinya, cari yang lain lagi, nggak cocok lagi, cari sampai ketemu si alim atau orang yang dianggap cocok dengan jawabannya dan dia ber, ber, beramal dengan amalan tadi ini tidak punya ada, Ya. Tidak diperbolehkan nampak orang yang tidak jujur dalam bertanya. Juga masing-masing alim tentu menjawab dengan jawaban yang yes, kondisi dan situasinya. Ada pertanyaan sama, mungkin jawabannya nggak sama. Kemudian yang ketiga, Jawazu ittikhadhi musalla fil bait. Bolehnya membuat musola di rumah, dalam rumah. Wa salatu fi afdal min bagi min bagiyatil bait. Salat di dalam musola yang ada di dalam rumah itu salat yang paling afdal dibanding tempat-tempat yang lain musola. ini berarti kan ya yang kalau bikin rumah, bikin musola di dalam rumah. Itu salat yang paling indah, kalau yang paling afdol untuk kita ketika salat sunnah, ya mulai atau sunnah rawatib yang lainnya. Kalau yang paling afdol bagi istri kita, anak-anak putri kita, itu paling teman yang paling afdol. Kalau di rumah lebih baik daripada di kamar. Kalau di kamar lebih baik daripada di rumah. Kalau di rumah lebih baik daripada di kamar. Itu maksudnya sholat di rumah yang di rumah itu ada musholanya. Ya, makanya harus ada ya, kalau buat rumah seperti itu kurang diperhatikan banyak orang yang perhatian dalam masalah ini walaupun tidak besar ya kecil cukup untuk tiga orang empat orang tapi bikin tapi itu khusus untuk musola jangan ya kalau sholat pakai sholat kalau nggak sholat untuk gudang untuk impen ini nggak boleh namanya bukan musola tapi khusus sholat saja enggak setelah untuk sholat tidak sholat lagi tetap itu kosong kan kalau itu sholat saja jangan untuk yang lain kalau sudah ditaruh untuk gudang, untuk sepeda, atau motor, namanya sudah bukan musola. Ya. Maka terus untuk musola. Jadi yang rumahnya besar-besar ya, adalah seperti itu. Disitulah nanti tempat yang paling afdol untuk salat sunnah bagi laki-lakinya dan tempat paling afdol untuk istri kita dan anak-anak putri kita. Nah, beliau salat fihi afdol min yang di bait min bagiyatil Salat di dalam musola yang ada rumahnya tadi, ada rumah yang ada musuhnya tadi adalah salat yang paling afdol. Yang keempat, oh, ya, yang keempat jawa imam imam atil, akma. Bolehlah imam itu orang yang buta. Sebab tadi orang itu buta mengimami kaumnya. Kata di sini boleh seorang cacat itu sebagai imam. Cacat buta boleh. Kakinya pinjang satu boleh. Yang nggak boleh cuma satu saja. Kalau dia bisu nggak boleh jadi imam. Dia cara mengimam, Oh, pakai bahasa cara sini-sini ya, gitu ya. Selain itu bisa apapun ya, Pakai dia bisa berdiri dan bisa membaca surat-surat surat-surat ketika dibaca dengan jahat. Ini bukan mengurangi keabdolian ya. Oh, ini itu maksudnya surat salatnya orang Abdul tidak. Tidak ada dalil yang kita demikian. Ya. ya. Sebab yang Allah lihat itu bukan cacatnya tubuh ya. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalnya. Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila kini walakin dulu ila qulubikum wa amalikum. Tubuh Allah Subhanahu taala tidaklah dalam melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada bentuk-bentuk kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Maka orang kakak pun boleh menjadi imam dan tidak mengurangi keabdolian dalam Bahkan lebih dikedepankan kalau yaitu orang yang ahli ilmu. Khususnya dalam ilmu masalah kaitan dengan sholat dia paham, bacaannya juga bagus, bagus punya -bagus, maka walaupun dia cacat, nggak berat dia jadi imam. Dipilih untuk menjadi jadi imam. Yang selanjutnya jawab ihbar yang mari an-nafsihi bima fihi min ahah wa la yakunu dhalika min babi taqwa. Bolehnya pula untuk menghabarkan seorang menghabarkan tentang dirinya. Jadi kan seorang tadi mengatakan ya Rasulullah, saya pandangan saya lemah. Ya kabarkan tentang dirinya, ceritakan dirinya. Maka itu Pendalilannya kata Syekh, bolehnya seorang menceritakan tentang dirinya, curhat begitu, dengan apa yang ada ah-ah itu kekurangan atau penyakit ada dirinya. Jadi katakan mata saya lemah, saya eh, Ya. Ada satu yang lemah atau satu air mungkin begitu. Walayakuru dari kami babi syakwa. Maka hal itu tidak termasuk dalam kategori mengkeluh kesah. Jadi boleh saja. Bukan berarti orang demikian itu keluh kesah. Ya, tidak. Kalau berkeluh kesah lain masalah nanti. Allah berkata hal yang tercela ya. Dalam malu quran Allah Kulikal ya, "Khuliqal membawa isa, wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua." Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Jikalau dia mendapatkan suatu eh, kesempitan atau kemabaratan, jazua kata Allah. Dia berkeluh kesah. Kalau ada sedikit masalah, langsung keluh kesah. Semua teman dibilangin semua. Ya, keluh kesah terus ceritakan. Padahal hanya sedikit masalah saja sudah semua diberitahu. Kalau seperti ini, ada hal yang tercela. Wa idza masahu syarru eh, jazua, wa idza masahu khair manua. Tapi kalau mendapatkan khair kebaikan, ya manua, dia menghalangi, dia bahil, dapat kenikmatan, dapatkan kelebihan, maka dia nggak mau berbagi kepada yang lainnya. Ini kebanyakan sifat manusia. Tapi kalau dia ceritakan dirinya untuk perkara yang demikian, apalagi dia minta solusi dan jalan keluar, kepada orang yang dianggap memiliki ilmu untuk memberikan jalan keluar, maka itu tidak terkatakan masuk bentuk syakwa atau keluh kesah, hal yang diperbolehkan. Ya, asal dia bertanya kepada orang yang tepat. Jadi kalau semua orang dibilangi, pada orang itu tentu tidak, belum tentu bisa memberikan solusi, namanya keluh kesah. Ya, Ya kan? Kalau tanya kepada orang yang punya ilmu, saya dan demikian. Ya diharapkan orang ini bisa memberikan jalan keluar. Ini namanya agak kalau Tapi kalau semua dibilangi Diceritakan semua masalahnya. Padahal tidak semua orang bisa tiga jalur keluar. Nah, ini namanya kalau kesah. Ini namanya tidak, tidak benar. Makanya banyak para sahabat maupun sahabiah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya itu baik. Ya ini, ini kan aib suaminya kan ya. Ya Rasulullah, suami saya baik. Kalau membelanja saya kurang, apakah saya boleh mengambil uang suami saya tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya? Nabi, ambil Saudi. Ambil. Ya. Harta suamimu selama cukup untuk kamu dan anak-anak. Ya, ini kan kayaknya aib suaminya ya. Tapi karena tanya kepada Nabi, ini bukan aib. Sebab pertanyaan yang diharapkan dengan pertanyaan akan diberikan solusi dan jalan keluar. Tapi kalau tanyanya kepada saya orang yang berilmu, semua orang dibilangi. saya melihat itu bahil, semua dibilangi. Dia naik bus, sama-sama kena bis, bilang sama kemetnya. Kalau itu sama saya jahil, semua dibilangi. Yang nggak beri solusi, dia akan jawabannya malah jawaban-jawaban yang menyakitkan. Kalau seperti ini namanya riba. Ini namanya riba. Kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilamar dua orang sekaligus. Misalkan, mau dilamar dua orang sekaligus. Gimana pendapat engkau? Muawiyah dan Abu Sufyan kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau kalau Fulan ini orangnya tongkatnya nggak pernah lepas dari tangannya. Para ulama ada dua penafsiran. Tongkatnya nggak lepas dari tangannya itu dia suka mukul istri, nah, tongkat. Penafsiran yang kedua dia suka sabar, suka pergi. Siapkah kamu menjadi suami, suami yang ditinggal sabar atau mungkin dipukul? Kalau yang pula itu miskin, gak punya harta. Siapa kamu jadi dinikahi orang yang gak punya harta nanti? Kabar dengan kemiskinannya? Maka saya ingatkan ini akhwat, jangan terlalu idealis. ya. orang tidak mempertimbangkan dirinya. Mau dinikahi, pokoknya yang penting haji. Harus dijajar ngajinya. Kalau dijajar, saya nggak mau. Nah, ini namanya gulung. Ada yang bulu kedua, eh pokoknya yang ngasih, karena yang ngasih dijajar. Kalau masjid itu masjidnya masjid alum bid'ah. Kalau ngajar dijajar langsung atau zimmah lepas dari tanggung jawab saya. Nah, ini juga bulu. Masjidnya masjid umum. ya umum berarti orang umum. Ya, yang BTS umum masjid masa orang umum. Masjid jajar masjid umum katanya. Ini alasannya apa kalau masjid umum? Masjid kalian nggak umum berarti. Tapi bid'ah kalau masjid umum ya. Berarti selain dari jamaah nggak boleh masuk ya. Ini jadi bid'ah berarti kalau nggak umum. Ya. Kalau menurut ya umum, siapapun kaum muslim silahkan masuk. Apalagi setelah berjamaah di situ, ngaji di situ, nggak ada larangan. Ya. ya. Kemudian, karena nggak mempertimbangkan yang lainnya. Yang penting bawa ngaji. Oh tapi dia itu miskin, nggak punya rumah, kerjanya belum, nggak masalah. Begitu dinikahi, miskin. Seminggu kontrak sana kontrak sini mulai luar artinya itu iya. lu Rusia nikah ya ngawinnya aku. Kosong. Ya, kosong di kontrak ora. Udah mulai. Nah, jadi boleh saja ditanya dan Ewa jangan tersinggung kalau dalam proses pernikahan kerjaannya apa tersinggung. Wah, masuk hanya pekerjaan tidak kali ini kepada Allah. Parah lagi ya. ya wajar kalau dia mau dinikahi, tanya kepada calon suaminya kerjanya apa, sudah punya Itu wajar kan ya. Tanda kemarin ditanya seperti itu tersinggung. Biarkanlah dia tanya apapun dia belum memiliki kita. Kan sarjana tidak, oh saya ya. Tanya kalau sarjana ya saya sarjana, kalau bukan ya kan buka Terus saya jangan kemudian di belakang, wah oh, ini maka sarjana ini, oh sarjana tanya. Oh saya nggak penting sarjana. Bid'ah ya, tambah susah lagi. Ya. Masuk, seperti itu bid'ah. Dan lain-lain. Wah ini saya sering kita dapat seperti itu. Maka yang wajar saja pernikahan itu butuh maisha ya, butuh pekerjaan, butuh penghasilan. Kalau nanti kamu sabar miskin silahkan. Tapi apakah kamu seperti para sahabiat yang ketika suaminya mau bekerja, mereka mengingatkan suaminya, wahai suamiku, aku sabar dengan kelaparan, tapi aku nggak sabar dengan api neraka. Jadi kalau sahabiat dulu silahkan seperti itu. Artinya aku sabar dengan kelaparan, silahkan cari makan apapun yang dapat sedikit banyak nggak masalah, kurang nggak masalah. Aku sabar dengan kelaparan, tapi yang penting halal. Tapi jangan kau kemudian membawa yang banyak tapi tidak halal menjadi haram, maka aku nggak sabar dengan api neraka. Nah, kalau wanitanya seperti ini, silahkan. Tapi apa ada wanita sekarang seperti itu? Hah? Ya ada. Hmm, sedikit ya. <laughs> Angil kayak gitu ya. Angel kewane yo angel angel. Ya kan kan sekubu loh. Nah, Ewane angel angel golek wit karo yang soliha, yang kaya, anake jitok warisane akeh. Putih dhuwur ya, sapi sikile papat. Putih dhuwur beli putih ya, sapi. Ya. Karena seperti itu, syaratnya terlalu luar biasa ya. Kalau nyaratkan karyawan gini-gini gini-gini, Sementara saya lihat orangnya nggak sesuai dengan syaratnya. Jadi ya, cari yang tadi itu dia dirinya siapa, cari yang kepada sekubu insya Allah. Kalau jadi manfaat dan barokah mereka itu. Nah. Terus faedah selanjutnya boleh ya tadi berkeluh kesah atau menyampaikan satu masalah yang itu merupakan aib atau penyakit bagi dirinya, baik keluarganya, selagi yang diminta pertanyaan itu, yang ditanyakan itu orang yang bisa diharapkan memberikan jalan keluar dan dia mampu menjaga rahasia seorang. Jadi itu silahkan ya silahkan, nggak masalah. Dan itu bukan termasuk bentuk keluh kesah, tidak apa-apa. Kemudian biasanya yang bagi alat muslim di dakwah wa ijabati akhi muslim. Seyogyanya bagi seorang muslim untuk menjawab undangan atau mengijabai undangan dari saudara muslim yang lainnya. Selagi undangan itu tidak ada menyelisih syariat atau ada haraman, maka seyogyanya menghadirinya. Kalau undangan walimah itu para ulama mengatakan hukumnya sampai wajib. Kalau Rasulullah mengatakan siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya walimah maka ah, lapat ah, ah, dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim maksudnya itu dalam undangan walimah selagi syaratnya satu tidak ada masyarakat Maksudnya kalau dalam menempuh perjalanan Walimah itu terlalu banyak mata masalah, misalkan jaraknya sangat jauh, orang Medan, undang kita, pokoknya berat. Maka kalau tidak, tidak masalah. Kedua, dalam undangan itu uh, tidak ada maksiatnya. Dalam undangan Walimah itu tidak ada kemaksiatannya. Lagi itu tidak ada seperti itu, maka kita wajib memenuhi undangan khususnya dalam Walimah. Apalagi kalau yang undang itu nampak sangat ingin orang yang diundang itu betul-betul mendatanginya apalagi disampaikan dengan telepon, ya, tolong antum datang nanti berikan saya, apalagi dengan surat, sampai dengan undangan yang resmi seperti itu, maka selama tidak ada masyarakat dan tidak ada kemaksiatan dan undang itu, kita harus mendatanginya, harus mendatangi acara tersebut.